Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang keempat ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Nyai Kembang Hitam telah sampai pada persiapan akhir untuk melakukan tapa berata. Murid-muridnya telah diperintahkan untuk menjauhi gua tempat tinggalnya. Begitu juga dengan Kayan putranya, kecuali Lastri. Juga diceritakan tentang cempaka di keraton Sunda yang tengah bersikap aneh, ribut dan mengamuk memarhi juru masak istana. bersikap seperti ini. Tidak biasanya Dinda begini. Memang Dinda selalu merepotkan Kanda. Memusingkan Kanda. Hei, eh, kok jadi seperti ini? Ada apa, Dinda? Apa yang telah menyusahkan Dinda? Katakanlah pada Kanda. Tidak. Tidak, Kanda. Oh. Apakah kembali Dinda mendengar suara-suara sumbang yang mengganggu pikiran Dinda? Jika memang demikian, uh, Dinda adalah seorang permaisuri. Dinda juga pemegang kekuasaan di tanah ini. Tidak, Kanda. Tidak. Biarkan Dinda sendiri di sini. Tinggalkanlah Dinda di kamar ini, Kanda. Baiklah. Baiklah, Dinda. Oh, yang jaga Dewa Betara. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Dinda Cempaka? Apakah ada seseorang yang telah menyakiti hatinya? Sebagaimana beberapa tahun yang lalu, sebelum aku menikah dengannya, aku akan menyelidikinya. Dan jika memang benar ada, aku akan mencari sumbernya dan memberikan hukuman pada mereka yang telah menyusahkan hati istriku. Aku akan mencari Mban Tilik, Mban Tua itu. Mungkin darinya aku akan mendapatkan keterangan. Tuan, Tuan, Tuanku. Eh, ada apa itu? Mban Tilik justru lari mencariku. Eh, tuan, tuanku, uh, celaka tuanku. Uh, ah, uh, ah, amba, amba melihat tuanku permaisuri keluar dari jendela samping, kemudian melompat naik ke atas atap dan uh, melompat lagi ke atas tembok pagar samping istana dan keluar meninggalkan istana ini, tuanku. Uh, ya, biarlah. Tuanmu tidak apa-apa. Sudahlah, engkau tidak perlu meributkannya tidak perlu menceritakannya pada siapa-siapa. Uh, baik, tuanku. Hamba mengerti. Bagus. Sekarang ada yang ingin aku tanyakan padamu. Uh, apa, tuanku? Apakah hamba telah membuat satu kesalahan? Uh, aku tidak tahu, Bibi Tilik. Uh, apakah Bibi tahu atau mendengar adanya suara-suara yang sumbang yang dapat membuat hati istriku tersinggung? Uh, uh, maksud tuanku, Eh, suara-suara uh, seperti yang pernah terjadi dahulu sebelum tuanku menikah dengan tuanku permaisuri. Benar, Bibi Emban. Apakah Bibi mengetahuinya? Uh, ampun, tuanku. Sepanjang pengetahuan hamba, tidak pernah lagi terdengar bisik-bisik seperti itu. Tidak ada, tuanku. Ah, iya, uh, iya, iya. Jika begitu Bibi boleh pergi sekarang. Bibi tidak perlu bercerita tentang kepergian istriku pada siapapun. Uh, iya, Tuanku. Amba mengerti. Amba permisi, Tuanku. Oh, yang agung, apakah sebenarnya yang terjadi dengan istriku Cempaka? Purbaya termenung di dalam kamarnya, ia mulai menggeluti bayang-bayang masa lalunya tentang masa-masa yang penuh dengan penderitaan bersama dengan Cempaka, masa-masa pengembaraannya, tetapi dirasakannya begitu manis dan indah. Dan ketika lamunannya membentur kisah pahit dari Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna, hatinya tiba-tiba saja menjadi gelisah. Tidak, tidak. Tidak akan pernah terjadi hal seperti itu pada hubungan kami. Tidak. Kekuatan suci yang berada di dalam tubuhku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena beliau juga terkait dengan Dinda Cempaka yang juga memiliki kekuatan suci di dalam tubuhnya. Iya, dua kekuatan itu yang berada di dalam tubuh kami merupakan kekuatan cinta yang tidak akan terputuskan, tidak akan terpisahkan. Prabu Purbaya tenggelam dalam lamunannya hingga hari menjelang malam. Tetapi ketika hari mulai menjadi gelap, Maafkan Dinda, Kanda. Mungkin ulah Dinda siang tadi telah membuat Kanda menjadi pusing. Uh, tidak, Dinda. Hanya Kanda sempat bingung. Kanda tidak mengerti dan mencoba mencari salah Kanda. Barangkali saja Kanda telah membuat kesalahan ataupun menyinggung perasaan Dinda tanpa Kanda sengaja. Oh, tidak. Tidak, Kanda. Kanda tidak bersalah. Bibi Emban Tilik, juru masak istana kita, juga tidak bersalah. Oh. Oh, entahlah, mengapa semuanya jadi seperti ini? Mengapa dinda jadi serba salah? dinda tidak tahu. dinda tidak mengerti. Oh. Kanda. Dinda Cempaka, ada apa? Apa yang terjadi? Dinda sakit. Entahlah Kanda. Oh, kepala Dinda terasa berat. Pusing. Oh, um, tidurlah. Uh, Dinda tentu kecapaian. Eh, eh, sudahlah. Pejamkan saja mata Dinda. Atau Dinda ingin Kanda panggilkan tabib istana? J jangan. Jangan, Kanda. Dinda tidak apa-apa. Oh, beristirahat sebentar juga akan menjadi baik kembali. Tidurlah saja, Dinda. Besok pagi tentu Dinda akan menjadi baik kembali. Iya. Iya. pagi ketika Prabu Purbaya tengah duduk menemani Cempaka permisurinya di Taman Sari, datang seorang prajurit pengawal dalam. Tuanku, di Balairung Istana telah menunggu seorang tamu dari Mataram Agung. Eh, Mataram? Siapa dia? Menurutnya, ia adalah seorang mahawira dari Istana Mataram. Bibi Ulan kah? Ah, tidak mungkin Dina Cempaka. Apakah dia seorang laki-laki muda dan gagah? Benar, Gusti Prabu. Dia adalah seorang laki-laki muda yang gagah. Oh, Paman Saka Palwaguna. Iya, pasti Paman Saka Palwaguna. Uh, eh, kembalilah kau ke sana. Katakan padanya untuk menunggu beberapa saat. Aku akan segera menemuinya. Baik, tuanku. Bukankah engkau juga akan menemuinya, Dinda? Oh, iya, iya Kanda. Marilah. Dinda akan menukar pakaian sebentar. Hormat hamba pada tuanku Sang Raja Suya, Sri Jaya Bupati yang agung, serta tuanku Permaisuri Cempaka. Terima kasih Paman Saka. Aku terima hormatmu dengan sepenuh hatiku. Demikian pula halnya denganku, Paman. Hmm, bagaimana kabarnya dengan keadaan Paman selama ini, serta Kakang Prabu Sanjaya? Saya dalam keadaan baik-baik, Tuanku. Demikian pula dengan junjungan hamba Prabu Sanjaya. Syukurlah jika demikian, Paman. Ada kabar apakah Paman Saka datang mengunjungi kami di Karang Sedana? Selain untuk menjenguk Tuanku, hamba... Hamba mendengar berita bahwa beberapa saat yang lalu di tanah Pasundan telah terjadi keributan, kegegeran, yang kesemuanya itu menurut berita yang hamba dengar didalangi oleh seorang wanita kejam. Wanita ganas yang bernama Nyai Kembang Hitam. Uh, paman menduga bahwa wanita itu adalah istri paman, Bibi Antinggulan. Siapa dia sesungguhnya, tuanku? Uh, ya, ya benar, paman. Nyai Kembang Hitam penguasa perguruan Kembang Hitam adalah Bibi Wulan. Oh, be, be, benar rupanya dugaanku. Adik Wulan menjadi semakin jauh tersesat. Oh. Uh. Paman Saka, sudahlah. Lupakan saja dia. Paman sudah berusaha mencarinya, memohon maaf, mengajaknya untuk bertobat. Bibi Ulan tidak menerimanya. Lupakan saja. Paman... Oh, Paman bisa mencari wanita lain sebagai penggantinya. Mencari wanita lain sebagai pendamping hidup Paman. Paman tidak perlu berlarut-larut, tenggelam dalam kesedihan dan penantian. Ya, tidak. Itu juga tidak betul, Dinda Cempaka. Aku mempunyai keyakinan bahwa satu saat Bibi Wulan akan kembali menyadari kekeliruannya. Paman Saka sudah sepatutnya berkumpul kembali dengan Bibi Wulan istrinya dan Kayan putranya. Tetapi sikap Bibi Wulan demikian kakunya. Sampai kapan Paman Saka harus menunggunya, menantinya Kanda? Saat itu akan datang dan tidak lama lagi. Uh, iya, saat itu akan datang. Tetapi aku tidak dapat memastikan waktunya. Lalu Apakah tuanku dapat menunjukkan di mana sekarang istri hamba dan anak hamba berada? Uh, baiklah, aku akan menceritakan peristiwa yang menimpa tanah Pasundan beberapa waktu yang lalu. Kemudian Prabu Purbaya menceritakan tentang pembalasan dendam yang dilakukan oleh perguruan Kembang Hitam, tentang keributan di perguruan Raja Wali Emas, tentang keributan di kerajaan Dadali Putih, serta keributan di kerajaan Sunda Karangsedana hingga sampai kisah pelarian mereka meninggalkan perguruan kembang hitam, markas mereka di tengah hutan loyang. Apakah tuanku tidak mengerti kemana kira-kira istri hamba dan kelompoknya pergi? Jika kami tahu, kami pasti akan mencari dan mencoba menghentikan angkara murka nenek Ranggis yang bersarang dalam pedang ular emas itu. <sighs> Biarlah hamba ingin menemui beberapa muridnya saja. Hamba ingin mencari tahu tentang keadaan putra hamba akhir-akhir ini. Maksud Paman Saka ingin bertemu dengan Kiwirya dan Riswara yang bekerja di penggilingan padi di kota? Benar, Tuanku. Hamba ingin berbincang-bincang dengan mereka. Ingin tahu banyak tentang istri hamba. Ah, uh, jika Paman Saka ingin berangkat ke sana, pergilah. Tetapi sebaiknya jangan terburu-buru. Beristirahatlah semalaman di istana Sunda ini. Uh, baiklah. Besok pagi-pagi hamba akan berangkat. Bagus, Paman Saka. Pengurus istana ini akan segera menyiapkan kamar untuk Paman. Raden Saka Palwaguna beristirahat seharian di Keraton Sunda setelah melakukan perjalanan panjang dari Mataram di sekitar lereng Merapi. Dan keesokan harinya, setelah berpamitan kepada Prabu Purbaya, Raden Saka Palwakuna pun memacu kudanya menuju kota kecil di mana beberapa anggota perguruan kembang hitam bertempat tinggal. Adakah sesuatu yang mengganjal dalam hati Dinda? Kanda, di manakah kira-kira Nyai Kembang Hitam atau Bibi Ulan berada? Mengapa itu Dinda tanyakan pada Kanda? Bukankah Dinda tahu bahwa kita telah kehilangan jejak? Hmm. Iya. Iya. Hei, eh, ada apa Dinda? Dinda merasa aneh dengan sikap mereka. Siapa yang Dinda maksudkan? tiga orang murid dari perguruan kembang hitam. Liatsih, Riswara, dan Akiwirya. Apa maksud Dinda? Mereka pasti mendustai kita. Mereka pasti mengelabui kita. Tapi bagaimana Dinda bisa menduga demikian? Bibi Ulan adalah seorang yang keras hati. Rasanya dia tidak akan mudah menyerah. Jadi keterangan mereka bahwa guru mereka Nyai Kembang Hitam membubarkan perguruan mereka adalah tidak benar. Itu semua dilakukannya untuk mengelabui kita, agar kita tidak mendesaknya lebih jauh. Mereka pasti sudah menduga bahwa kita akan membuntuti mereka dan mereka berpura-pura bekerja di penggilingan padi itu untuk beberapa saat. Jadi menurut kesimpulan Dinda saat ini, mereka sudah tidak berada di penggilingan padi itu? Iya. Jika begitu, kenapa kita hanya berdiam diri saja? Ayo, kita selidiki hal itu. Ia dan permaisurinya Cempaka masuk ke dalam kamarnya, mengganti pakaian yang sederhana. Dan kemudian dengan aji halimunan yang didapat dari warangka Kujang Cakrabuana, mereka lenyap dari kamar tidurnya. Dan kemudian tiba dalam sekejap di tempat yang ditujunya, Nah, saudara pendengar, pagi manakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.